Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma'adu. Kita melanjutkan kajian fikih kitab Al-Hudud tentang bab had as-sariqah. Had sariqah pencurian. E, sariqah atau pencurian secara bahasa adalah akhdul mal fi khafa'in wa khilatin mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Adapun cara syariat, sariko atau pencurian itu, maksudnya pencurian yang e, menyebabkan adanya had itu. Akhdul aqil al-balig mikdaran makhsusan min malil ghair khufiyatan min hirzin ma'lumin biduni haqqin wala syubhatin adalah orang yang berakal, yang balik, mengambil sejumlah uang tertentu, nilai tertentu yang masuk nisab dari harta orang lain secara sembunyi eh, sembunyi-sembunyi, kegiatan atau kegiatan min hirzin ma'lumin dari hirz dari tempat penyimpanannya yang sudah umum, dari kenal tanpa hak dan tanpa ada subhat di sini eh, had yang eh, apa pencurian yang eh, membuat ada potong tangan itu sebab potong tangan pencurian yang dilakukan oleh orang yang balik lagi berakal. Terus jumlahnya mikdaron maksusan jumlah tertentu. Walaupun eh, kalau tidak mencapai jumlah tertentu disebut pencurian, cuma tidak kena had potong tangan. Ada jumlah tertentu disebutkan jumlahnya. Terus dari harta orang lain. Bukan harta pribadi, bukan harta umum, atau umat, baitul mal, bukan juga harta yang seorang memiliki subhat kepemilikan. Seperti bapak ngambil dari harta anaknya, istri ngambil dari suaminya. Terus sembunyi-sembunyi. Kalau yang terang-terangan, nodong, itu bukan pencurian. Tapi itu khirabah gitu kan. Atau e, dengan cara apa? E, copet gitu kan. Copet itu bukan pencurian juga. ikhlas namanya. Karena dia apa? Ngambil e, apa namanya? Di saat orang lain lengah. Terus min herzin ma'lumin dari tempat penyimpanan yang maklum yang dikenal sesuai dengan barangnya. hers e, eh, kambing bukan di dalam lemari kan? Tapi apa? Di kandang atau tempat penambatan kalau luas kan? Ya, punya apa? Tempat menggembala ada tempat e, itu apa? E, tempat penambatannya. Itu hersnya Kalau motor di garasi atau di depan halaman rumah di dalam pagarnya itu kan biasanya kan orang naruh motor kan di situ baik siang maupun malam e, kurma ya, apa udah dikarungin terus di, di gudang di rumah kalau emas di dalam lemari beda orang mencuri emas di dalam lemari yang dikunci dengan mencuri emas di garasi. Itu orang mencuri emas di apa? Di garasi. Walaupun di rumah sendiri, tapi di garasi atau depan halaman rumah, itu garasi itu bukan hirz bagi emas. Tapi hirz bagi apa? Bagi motor atau mobil itu kan. Itu namanya hirz sesuai dengan barangnya. Sesuai dengan barangnya. Tempat penyimpanan bagi barang-barang tertentu. Terus tanpa hak, beda kalau mengambil hak orang orang nggak mau bayar utang diambil apa diam-diam itu kan haknya atau orang nggak mau bayar zakat diambil apa diambil e, sembunyi-sembunyi tapi umpamanya e, tadi e, itu kan hak kan memang zakat terus tanpa subhat ada subhat kepemilikan seperti dari e, seorang ayah dari apa uh, subhat kepemilikan Baitul Mal itu kan itu ada subhat kepemilikan. Jadi disyaratkan pada potong wajib potong tangan pada pencuri itu syarat-syarat berikut ini. Pertama, si pencuri mukalaf akil, balik. Karena kalau tidak berakal, tidak balik, tidak kena taklif kaitan dengan masalah dosa dan tidak. Tapi kalau kaitan dengan masalah uh, kewajiban Eh, apa adami mengganti tetap ada. Sedangkan yang namanya had itu kan diantara untuk menebut, menebus dosa itu. Rufi al-qalamu an salasatin an sabi hatta yahtalima wa an naim hatta yastayqidha wal majnun hatta eh, yufiq. Pena diangkat dari tiga orang, dari anak kecil sampai dia balik, orang yang tidur sampai dia bangun, orang yang gila sampai dia sadar. Terus eh, Allah yakuna as-sariqu walidan li sahibil mal al-masruq wala waladan wala zaujan wala zaujatan lima likulli minhuma min huquqi min huquqin fi malihi. Si pencuri itu bukan bapaknya bapak orang yang dicuri hartanya, bukan anaknya juga, bukan istrinya, bukan suaminya. Kenapa? Karena masing-masing dari orang ini memiliki hak pada harta yang dimiliki tadi bapak atau anak atau istri atau suami. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam hadis Sahih, beliau mengatakan anta wa malu wa malu kali abika kamu dan hartamu itu milik bapamu. Makanya karena ada orang bapak berdaya dengan ini kan kamu dan harta kamu itu milik saya berdasarkan hadis ini. Makanya ayah mencederai harta anak tidak di, dipotong. Juga dalam hadis eh, Hindun bintu Utbah ketika datang kepada Rasulullah mengatakan bahwa Abu Sufyan orang yang pelit gitu kan, tidak mau memberikan apa yang cukup boleh tidak saya mengambil dari hartanya eh, diam-diam e, untuk mencukupi saya dan anak saya kata Rasul khudhi mimma lihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi banik. Ambillah dari ini dengan cara baik yang cukup bagi kamu dan anakmu. Ini apa mengambil mencari dari suami karena tidak mau memberikan nafkah yang yang cukup. Itu justru apa? Boleh kan? Ambillah dengan apa? Yang cukup tapi dengan baik gitu. Kemudian Allah yakuna lisariq syubhatu milkin fil mal al masruq bi ayyi awjuhi syabah kaman eh, bi ayyi eh, bi ayyi aw bi ayyi awjuhi syubah kaman saraqa rahnahu al murtahin indahu aw kaman saraqa ujratahu al mustajir indahu eh, si pencuri itu tidak memiliki syubhat kepemilikan pada harta yang dicuri itu dengan bentuk subhat kepemilikan apapun. Kalau memiliki subhat, makanya orang mengambil dari betul Mal tidak dipotong karena ada, ada subhat kepemilikan. Atau dari harta gadaian. Kan digade orang nih umpamanya si A menggadaikan harta eh, motornya ke si B. Itu kan di tangan si, si B kan motor, ya. Nah, terus si, si apa? Si eh, salah satu dari yang baik si yang si A mengambil motor itu itu kan ada subhat kepemilikan. Atau seperti orang yang bekerja e, pada seorang, kan ada upahnya. Ini siapa? Si e, apa namanya? Si orang yang apa? kerja itu mencuri dari harta orang yang mengupah dia. Punya hak kan pada orang yang yang nyuruh dia kerja. Itu tidak dipotong tangan juga. Kemudian juga e, harta yang dicuri itu mesti harta yang mubah. Tapi kalau harta yang haram, orang mencuri piano, mencuri gitar, mencuri apa drum gitu kan, atau mencuri homer, itu nggak ada potong tangan. Kenapa? Karena barang-barang itu barang barang haram, tidak memiliki hormat. Terus juga harta yang dicurinya harus mencapai nisab. Nisabnya itu seperempat dinar. Rasulullah mengatakan, La tuqta'u yadu sariqin illa fi rub'i dinarin fasfaidan. Tangan si pencuri itu tidak dipotong kecuali pada seperempat dinar atau lebih. Satu dinar itu kan satu empat gram seperempat ya berarti seperempat dinar berapa satu gram seper belas gram kan? Karena kan seperempat dibagi empat berapa? Seper belas kan? Jadi satu gram eh, apa eh, ditambah seper belas gram. Jadi berapa? satu gramnya. 400, Maksudnya 500 lah itu kan. Sekarang itu lima 500 nisabnya. Ini sebab apa? Pencurian uh, yang potong tangan itu. Rasul mengatakan, eh, "Iqta'uhu fi rubi dinarin wa la taqta'uhu fi eh, fi maduna dzalika." Potonglah pada seperempat dinar dan jangan potong yang di bawah itu. Kemudian ayyakun al-mal al-masruq fi hirzin si harta yang dicuri itu berada di hirznya. Seperti di rumah, atau di toko, atau di apa di kandang sesuai dengan apa barang masing-masing kan e, naruh emas di kandang kandang ayam itu bukan bukan hirz gitu kan kemudian al yakun al mal al masruq qad ukhiza ala sabilil khiyanah awil khilsah awil ghasab eh, harta yang dicuri itu bukan diambil dengan cara khianat khianat kalau cara khianat berarti tidak dipotong tangan atau dengan cara khilasa, khilasa itu seperti pencopetan cara apa uh, ya pokoknya copet lah gitu. Atau gosob. Gosob ngambil dengan paksa di depannya. Karena dalam hal ini Rasul mengatakan laisa ala khainin wala muntahibin wala mukhtalisin qat'un tidak ada potong tangan pada khain orang yang berkhianat yaitu alladzi ya'khudul mal min malikihi wa yuzhiru lahu nusha. Eh, khain adalah orang yang mengambil harta dari pemiliknya dan dia menampakkan ketulusan kepada punya kamu kalau mau apa aman taruh di saya uang itu kan terus ditaruh dicuri itu, kan dipakai nah itu hianat. muhtaris huwa alladhi yakhtifu almal min yadi sahibihi wa yafirru hariban pencopet orang lagi lengah diambil langsung lari itu pencopet itu Tidak ada potong tangan juga. Kemudian e, muntahib adalah al-muktasib. Man akhadal mal gosban min sahibihi ala wajil golaba wal, qoh, wal quwah wa ya'tabiru ghanimah. Itu orang yang mengambil harta dengan cara paksa dari pemiliknya dan dia menganggap sebagai ghanimah. itu namanya apa? Uh, uh, apa muntahib mentahib atau merampok merampok itu tidak ada potong tangan perampok bukan potong tangan itu apa hirabah nah di sini tiga macam orang ini itu orang yang berkhianat mukhtalis dan muntahib urusannya di e, dibawa ke mahkamah nanti e, hakim yang akan apa e, berupaya untuk menanggulanginya dari kejahatannya baik dengan dipukul atau dikasih pelajaran apa atau dipenjara yang lama atau dikasih sanksi dengan diambil hartanya tapi tidak dipotong tangannya itu kaitan dengan uh, apa hias juga harta yang diambil harus uh, tidak boleh dengan cara hianat atau eh, apa pencopetan atau eh, perampokan. Kemudian apa kewajiban yang wajib ditunaikan oleh si pencuri setelah apa? Setelah dia tertuduh, terbukti gitu kan. Di sini ada dua hak. Pertama, domanul normal al masuk inka nabiyadihi au kana musiran au wa in al malu al masruq fahuwa fi zimmatihi liman sariqahu minhu. Dia wajib apa mengembalikan harta dia yang di yang dicurinya. Dia harus memikul harta yang dicurinya. Kalau ada di tangannya serahkan, ya. Kalau dia kaya harus segera diserahkan. Nah, kalau hartanya itu hilang, rusak, maka tetap menjadi kewajiban dia untuk membayarnya. Itu kaitan dengan hak apa? Hak harta yang ke, apa? Eh, yang berikutnya si pencuri mendapatkan apa Alqot oh, potong tangan ini hak Allah. Hak Allah tadi mengembalikan harta hak manusia. Potong tangan hak hak Allah. Kalau seandainya orang ini nggak dipotong tangan, umpamanya karena tidak tidak nisab, tapi tetap harta harus di, dikembalikan. Kemudian cara memotongnya itu antuk toa kafus sarik al yumna min mifsalil kaf adalah si apa lengan eh, tangan apa pergelangan tangan dipotong yang kanan dari apa dari pergelangan ya dari apa e, sendi pergelangan dalam kiroat ibu Mas'ud membacanya faktau ay ayma nahuma. Potonglah tangan-tangan kanan mereka. Kemudian setelah dipotong, kalau zaman dulu apa tuh samu dicelupin ke apa minyak mendidih langsung tertutup uratnya. Sekarang kan ada perban disuntik dan yang lainnya. <clears throat> Nah, kalau mencuri lagi, potong tangan lagi. Di sini, uh, kalau mencuri yang kedua kalinya, maka di antara ulama ada mengatakan <clears throat> dia dipotong tangan kirinya. Kemudian kalau ngulangi lagi, dipotong tangan kanannya. Kalau ngulangi lagi, maka ditakzir dan di penjara nggak dipotong tangan apa lagi kirinya. Kemudian yang tidak apa tidak ada potong tangan itu adalah la yajuzu qat'u fi sariqati malin ghairi mahruzin. Tidak boleh memotong tangan pada pencurian harta yang tidak disimpan di tempat yang semestinya. Dan juga tidak ada potong tangan pada pencurian yang tidak mencapai seperempat dinar dan juga tidak ada potong tangan pada orang yang mencuri buah di pohonnya, kurma di pohonnya, masih di pohon itu kan. Juga uh, tadi pada uh, apa buah-buahan yang masih di pohon tidak uh, ketika dicuri tidak dipotong tangan, tapi harus mengganti. Di sini Uh, wa inna ma yudha'afu alaihi samanu samari idza takhadha min hubnatan wa yu'addabu bidarbi tapi dia untuk eh, apa nilainya dilipat gandakan dilipat gandakan kalau dia menjadikan sebagai apa apa bekal ada ada hadis Rasulullah ditanya tentang atamar al muallak kurma yang masih nempel. Kata Rasul man ashaba bi fihi min zihajatin fala syai alaihi. Barang siapa mengambil dengan mulutnya untuk mengisi perutnya lewat ke kebun orang. Masuk ke kebun, orang lewat kan lapar, ada buah. Kata Rasul di sini, kalau untuk karena lapar, boleh makan di situ aja. Nggak boleh bekal keluar kebun. Eh, kata Rasul apa? Eh, man asaba bihi min di min di hajatin ghair mutakhidin khubnatan fala syai alaihi wa man kharaja bi syai'in minhu fa alaihi al-gharamah wal uqubah. Nah, kalau dia mengam bawa keluar disakuin gitu kan, maka dia wajib mengganti dua kali lipat dan juga dikasih hukuman di penjara. Tapi waman kharaja bi syai'in minhu ba'da an yu'wihil jarin fa balagha samal mijan fa alhaqatu kalau seandainya dia bawa keluar ngambil dari tempat karungnya terus apa mencapai nisab maka dipotong tangan. Di sini Rasulullah SAW bertanya tentang uh, anil harisah allati tu'khadhu min maratiha tentang uh, kambing yang ada di tempat penggembalaan. Beliau ditanya, tentang hal itu yang diambil oleh orang dari tempat penggembalaannya dicuri. Kata Rasul, "Fiha samanuha marrataini." dia wajib mengganti nilainya dua kali lipat. Dua kali lipat. Terus wadarbu nakalin. Dipukul sebagai pelajaran. Nakal. Kan? Nakal itu bahasa Arab. Darbu nakalin kan. Pukulan pelajaran. Pemberian pelajaran. Jadi kalau mengambil eh, apa namanya Eh, apa eh, tanpa hak dari tempat penggembalaan atau dari pohonnya itu kan bukan eh, terus dibawa maka dia apa disuruh ganti dua kali lipat nilainya dan di dikasih pelajaran dengan apa dipukul terus wama ukhida min atinihi fafihi al-qat'u idza balagha ma yu'khadhu min min dalika samana mijan dan apa yang diambil dari tempat penambatannya maksudnya unta e, mengambil unta dari tempat penambatannya maka dipotong tangan bila mencapai nilai harga apa mijan mijan tuh eh, eh, perisai harganya seperempat dinar potong tangan Terus juga tanya tentang fasamar wa ma uhida minha fi akmamiha. Kurma, ya apa? Kurma ya buah-buahan yang diambil dari pohon orang ketika lewat, terus dibawa juga apa di di disarungin kan? Kan kayak gini kan, ambil. Nah, meng, apa? Mengutin apa dari kebun orang kan gini pakai sarung. Kata Rasul apa di sini? Man akhadha bi famihi wa lam yatakhidh khubnatan falaysa alaihi syai'un. Orang yang mengambil dengan mulutnya maksud untuk mengapa mengisi mulutnya sekedar mengisi lapar eh, tanpa dia apa membekalnya maka tidak ada potong tangan. Wa ma eh, uhtumila fa alaihi samanuhu marrataini wa darbu nakal. Dan apa yang dia bawa keluar maka wajib ganti dua kali lipat nilainya dan dia juga dipukul kasih pelajaran. Wa man akhadha min ajranihi fa fihi al-qat'u idza balagha ma yu'khadhu min dzalika samanal mijan. Dan orang yang mengambil dari wadah dari wadahnya wad, wad, apa? wadahnya dari tempat uh, apa tempat semestinya maka ada potong tangan bila mencapai nilai uh, apa uh, apa perisai harga perisai itu apa seperempat dinar. Seperempat dinar. Terus juga tidak ada potong tangan pada orang ngambil ngambil apa humut tahu humut kan? Kelapa kan ada humutnya dicuri itu nggak ada potong tangan juga. Inilah koto afis samarin walapi kasarin tidak ada potong tangan ngambil buah nasi dipotong di, di apa di pohonnya dan juga ngambil tadi humut itu yang karena memang humut masih di di pohon. Kemudian selanjutnya iza afa sahibul mal al-masruq anis sariq wa lam yarfa amrahu ila sultan fala alaihi. Bila orang yang dicuri hartanya itu memaafkan orang yang mencuri, hartanya dan urusannya belum diadukan kepada hakim, maka apa? Tidak ada potong tangan. Tapi kalau seandainya sudah diadukan kepada hakim, maka wajib potong tangan. Dan kalau sudah sampai kepada hakim, tidak boleh memberikan syafaat supaya di, dilepaskan. KTBLC ngasih surat supaya dilepaskan nggak boleh. Karena Rasul mengatakan, ta'afau al-hududa fima bainakum fama balagoni min haddin faqad wajaba. Saling memaafkanlah kalian pada hudud di antara kalian. E, karena apa yang sampai kepadaku dari had tersebut maka telah wajib ditunaikan hadnya. Makanya ketika e, eh, sahabat Sofwan Ibnu Umayyah tidur di masjid terus pakaiannya ya, dipakai bantal. Terus tiba-tiba ada yang nyuri. Terus si pencurinya ketangkap setelah ditangkap kan dilaporkan kepada Rasul mau dipotong tangan, tapi sopan ibu Maya eh, ingin memaafkannya supaya tidak potong tangan kata Rasul, hal zalika qabla an ta'tiyani bihi. Kenapa kamu tidak melakukannya sebelum saya datang? E, kamu datang buat dia kepada saya. Jadi kalau sudah sampai sultan itu wajib di, ditunaikan, tidak boleh digagalkan. Kemudian tidak boleh memberikan syafaat kalau e, dalam penegakan had bila hal itu sudah sampai kepada sultan. Karena ketika kisah pencurian wanita ya, wanita yang mencuri perhiasan e, dan kemudian Rasul memerintahkan untuk dipotong tangan, maka orang-orang Quraisy Bani Mahzum mengatakan datang aja kepada Usama. Karena dia orang kesayangan Rasulullah supaya tidak dipotong tangan wanita mahzumiyah ini. Maka Rasul mengatakan, atasma'u fi haddin min hududillah. Apa kalian memberikan syafaat pada had dari had-had yang Allah tentukan? Terus saya mengatakan, eh, Inna ma'ahlaka ladina min qablikum annahum kanu idha saraqa fihim syarif taraku wa idza saraqa fihim dhaif eh, aqamu alaihi al-had walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata muhammadin yadaha. Uh, apa namanya uh, apakah kamu memberikan syafaat pada had dari had-had Allah Subhanahu wa taala. Terus satu mengatakan yang membuat binasa umat terdahulu adalah bila orang mencuri bangsawan mencuri antara mereka maka dilepaskan. Tapi kalau orang papa yang mencuri maka tegakkan had. Gitu kan Pilih kasih. Makanya Rasul mengingkari kepada Usama ibn Zaid yang mengatakan atas fi haddin min hududillah. Itu kalau sudah sampai ke kesultan kalau belum bisa dimaafkan dan tidak dipotong tangan. Makanya ketika sopan memaafkan kata Rasul halaka nazarika qabla an ta'tiyani bi kenapa kamu tidak memaafkannya sebelum datang kepadaku kemudian bila sekelompok orang, jumlah orang banyak mencuri apa e, syai'an eh, sesuatu dia itu apa e, sesuatu yang mencapai jumlah nisab maka dipotong tangan seluruh yang mencuri itu. Maksudnya mencurinya berapa orang? Lima orang. Dan barang yang dicuri itu apa mencapai nisab semua dipotong tangan. Kemudian juga e, had ini had pencurian juga dilaksanakan e, terhadap orang yang me mengingkari hutang. Mengingkari hutang dalam hadis Sahih Muslim Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kanat imra'atun mahzumiyatun tasta'irul mata wa tajhaduhu fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqati ada seorang wanita dari Banu Mahzum mencuri apa? E, meminta, e, meminjam perkakas menginjam perhiasan atau menginjam apa dari orang lain. Terus setelah ditagih mengingkari saya nggak pernah pinjam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan apa untuk memotong tangannya, potong tangannya. Kemudian ada pun orang ya pria yang menyerang rumah dan membunuh penghuninya, dan mengambil harta mereka, maka ini adalah hukum hirobah nanti akan ada bahasannya. Ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.